tidak terkait dengan harta dari hak para istri. Kita telah sampai kepada cabang yang ketiga dari sekian cabang yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala Syekh Muhammad Ali Farkus kita masuk kepada cabang yang ketiga dari sekian cabang yang terkait dengan hak-hak para istri yang tidak terkait dengan harta. Cabang yang pertama adalah muasyaratu az-zaujati bil ma'ruf yaitu menggauli para istri-istri dengan cara yang baik. Kemudian cabang yang kedua, wiqayatu zaujatihi minan nar, yaitu menjaga memelihara para istri dari api neraka, dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada cabang yang ketiga, adamul idrar bizaujati, yaitu tidak memadaratkan para istri tidak memberi madarat kepada para istri kita. Berkata penulis hafizahullah taala Al-far'u tsalits adamul idrari bizaujati la yajuzu lizauji an yudirra bighairi wajhi bighairi wajhin haqqin aw yulhiqa bizaujatihi al-adha ظلما وعدوانا لأنه إذا كان إلحاق الضرر بالغير ظلما منهيا عنه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن إضرار الزوج bizawjatihi a'zamu dhulman wa ashaddu hurmatan lima fihi min munafati lima fihi min munafatin liwujubi qabuli wasiyati an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala alaihi salatu wassalam istausu bin nisa'i khaira kata beliau hafizahullah tidak dibenarkan bagi para suami memadaratkan istri-istrinya dengan tanpa alasan yang hak atau tidak dibenarkan pula bagi para suami menyakiti para istri-istrinya zulman wa udwana dengan cara zalim dan permusuhan li'annahu idza kana ilhaq ad-dharar bil ghairi zulman manhiyan anhu sallallahu wasallam karena jika memadaratkan orang lain dengan cara zalim yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yakni dalam hadis kursi beliau meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman ya ibadi wahai hamba-hambaku haram haramtu dzulma ala nafsi Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kedoliman itu diantara kalian diharamkan. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam bab al bir wasila wal adab dari hadis sahabat Abu Dhar al Ghifari radhiyallahu taala anhuma <coughs> demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar tidak ada madarat tidak ada pula memadaratkan maka barakallahu fikum memadaratkan kalau saja memadaratkan orang lain itu adalah haram maka membabil aula lebih-lebih suami memadaratkan istrinya maka itu a'zamu dzulman wa ashaddu hurmatan itu lebih dahsyat kezaliman dan keharamannya lima fihi min munafatin liwujubi qabuli wasiatin nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> karena hal yang demikian itu menafikan meniadakan penerimaan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk ditegakkan yaitu sabda beliau alaihi salatu istausu bin nisa'i khaira berilah wasiat wahai kalian semua para suami terhadap istri-istri kalian terhadap wanita-wanita berilah wasiat khaira dengan kebaikan Nah, maka memadaratkan istri bertentangan dengan kewajiban sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walimunaqadatihi wujuba mu'asyaratiha bil ma'ruf dan juga bertentangan dengan kewajiban-kewajiban menggauli para istri dengan cara yang yang ma'ruf sebagaimana pada cabang yang kedua yang sebelumnya yang telah di sebutkan yang telah dijelaskan berbagai sisi-sisi bentuk dari muamalah bil ma'ruf cara ber, ber, bermuamalah dengan cara yang baik kepada para istri maka mendolimi istri adalah bertentangan kewajiban menegakkan muasyarah bil ma'ruf وقد وردت نصوص خاصة في تحريم إضرار الزوج بزوجته كالمطلق نعم أو كالمطلق إذا أراد بالرجعة مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة لا يعاشرها معاشرة الأزواج wala yumakkinuha min at-tazawwuj fahuwa athimun bihadhihi al-muraja'ati bistithna'i ma idza qasada biha islaha dhatil bain wal mu'asharata bil ma'ruf liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik in aradu islaha sungguh telah datang nas-nas yang khusus yang mengharamkan memadaratkan para istri seperti orang yang mentalak apabila dia berkeinginan untuk rujuk <clears throat> Naam seorang suami yang mentalak istrinya arada birraj'ati dia ingin rujuk kembali tetapi niatnya adalah madarrataha wa man'aha minat tazawuj niatnya memadaratkan istrinya tersebut dan mencegah istri tersebut untuk menikah dengan yang lelaki lain setelah hilangnya atau selesainya masa iddah masa penungguan sehingga istrinya tersebut kal muallaqah seperti wanita yang digantung tidak diceraikan, tidak pula digauli dengan cara yang baik. Tidak diceraikan yang kemudian dia bisa dinikahi oleh lelaki yang lain, tidak pula dia bermuasyarah menggaulinya dengan cara yang baik. Tetapi dia mendoliminya. Naam, fahuwa asimun bihadihil murajaah. Maka suami yang seperti itu berdosa dengan rujuk yang dia lakukan tersebut. Naam, rujuk yakni kembali, ingin kembali kepada istrinya setelah dia mentalak, tetapi keinginan dia rujuk tersebut ada niat memadorotkan istrinya dan ada niat agar istrinya tersebut tidak dinikahi oleh yang lain yakni menjadikannya seperti wanita yang tergantung terkatung-katung sehingga ini adalah perbuatan zalim dan pelakunya berdosa nah berhak mendapatkan ancaman ya, atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala berbeda ma idza qasada biha islah dzatil bain wal muasyara bil ma'ruf berbeda kalau seseorang yang bermaksud dengan rujuk tadi yaitu melakukan islah ya mengislahkan antara dua orang yang berselisih. Naam. Dan juga bermaksud untuk muasyarah bil ma'ruf agar dia bisa bermuamalah dengan baik kembali kepada istri yang diceraikan tadi dan tidak ada niat untuk memadaratkannya. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha." Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk istri-istrinya. <clears throat> in aradu islaha. Akan tetapi jika para suami itu tadi berkeinginan islah yakni melakukan perdamaian dan hendak menebus nam dari kesalahannya kemudian melakukan bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya yang diceraikan tadi dengan rujuk kembali kepadanya. nam adapun dengan niat memadaratkannya, menahannya, menggantungnya, karena sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedoliman dan merupakan kemadaratan. Nah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya athimun. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala muwaddihan hadzal makna. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan makna di atas. Kata beliau, ar-rajulu mandubun ilal muraja'ati walakin idza qasada al-islaha bi islahi halihi ma'ha wa izalatil wahsyati bainahuma fa amma idza qasada al idrar wa tatwil al iddati wal qat'a biha anil khalas min ribaqat min ribaqatil nikah fa muharrabun liqaulihi ta'ala wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala seseorang disunnahkan dianjurkan untuk rujuk kembali kepada istrinya yang dia ceraikan. Dianjurkan untuk kembali rujuk dengan niat ya, idza qasadal islah dengan maksud dia inginkan islah perdamaian yang baik yaitu bi islahi halihi ma'aha yaitu dia inginkan memperbaiki keadaannya bersama istrinya dan dia ingin berbuat baik dengan istrinya, menghilangkan permusuhan di antara keduanya. Adapun apabila dia bermaksud memadaratkan kemudian me, me, memperpanjang masa iddah ya agar istrinya tetap terikat dengan ikatan nikah dengannya sehingga dia tidak bisa menikah dengan orang lain maka perbuatan yang demikian itu Tujuan yang demikian itu muharram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan firman Allah taala di dalam suratul Baqarah, "Wala tumsikuhunna dararan lita'tadu." Wahai para suami-suami, jangan kalian menahan istri-istri kalian dalam rangka dirar memadaratkannya lita'tadu sehingga kalian melampaui batas dalam sikap imsak ya penahanan kalian menahan istri-istrimu tidak menceraikannya tidak pula menggaulinya dengan baik Naam fa nas'alullah as-salamata wal afiyah wala yakhfa anna tahrim al-idrar Naam jadi ini perlu kita tambih ya uh, sebagai faedah dan hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam Islam at-talak yaitu talak atau perceraian dan mensyariatkan pula ya atau menyundahkan untuk rujuk dari perceraian sehingga sebuah kaidah yang wajib kita yakini bahwa segala sesuatu yang Allah taala tetapkan hukum syariatnya baik di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pasti itu maslahat pasti itu kebaikan dan bukan madarat itu kaidah yang wajib kita yakini barakallahu fikum seluruh apa saya saja yang disyariatkan oleh Allah di dalam Islam. Salah satunya adalah mentalak. Coba kita lihat hikmahnya. Bagaimana orang yang tidak mau mentalak dalam keadaan dia zalim terhadap istrinya, kejam dan bengis terhadap istri dan keluarganya. Dia pun tidak mau mentalaknya tetapi dia tidak pula berbuat baik dengannya. Maka datang syariat Islam kondisi yang demikian itu wajib suami menceraikan istrinya. Wajib barakallahu fikum. Sehingga istrinya tidak menjadi wanita yang kalmu allaqah yang terkatung-katung, tergantung, digantung. Tidak digauli dengan baik, tidak pula diceraikan. Maka ketika suami tidak mampu untuk berbuat baik dengan istrinya, ceraikan. Ketimbang dia terus melakukan kedoliman, kejahatan, baik melalui cacian atau pukulan bahkan waliyadubillah, sebagaimana datang keterangan Asy-Syaikh taala terkait dengan orang atau suami yang biasa memukul istrinya itu haram dan merupakan kedoliman yang wajib pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang dipukul itu bagian wajah akan datang adillah yang mengharamkannya secara khusus karena wajah itu adalah bagian yang termulia yang ada pada manusia. Maka haram untuk menyentuh, memukul bagian wajah. Maka datang Islam mensyariatkan tolak. Coba kita bayangkan kalau tidak disyariatkan, tidak boleh haram mentalak. Bagaimana kondisi para wanita yang seperti itu? Nah, maka disyariatkan bahkan pula al-khulu al-khal'u ay faskhun nikah. Wanita meminta cerai. Disyariatkan pula dalam Islam dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika istri merasa tidak mampu menegakkan ketaatan kepada Allah kemudian kepada suaminya tidak mampu dia sehingga menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam neraka maka itu adalah alasan yang syar'i yang dia dibolehkan untuk khulu minta cerai agar suaminya menceraikannya dengan syarat mengembalikan mahar yang telah diberikan seluruhnya. Berbeda dengan talak, kalau suami yang mentalak bukan permintaan istri, maka mahar tidak boleh diharamkan untuk mengambilnya. Karena mahar itu telah menjadi milik istrinya. Kecuali kondisi hulu pembatalan nikah, maka wajib bagi perempuan sang istri mengembalikan seluruh mahar yang telah diberikannya. Hal ini sebagaimana kisah kisah uh, Thabit bin Qais yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Thabit kepada istri Thabit bin Qais yang meminta hulu ya kepada suaminya karena alasan yang syar'i yaitu dia sulit tidak bisa menegakkan ketaatan kepada Allah kemudian ketaatan pada suaminya jika dia bersama suaminya karena dia tidak senang ya dengan suaminya dalam hal khalqiyah ciptaannya yakni dalam riwayat disebutkan suaminya itu uh, perawakannya jelek rambutnya ya walhasil <clears throat> disebutkan dalam riwayat sehingga sebab itu dia takut tidak bisa mentaati suaminya. Maka Rasulullah SAW memanggil Thabit bin Qais menceraikannya, kemudian memerintahkan istrinya untuk mengembalikan seluruh maharnya. Nah, walhasil barakallahu segala sesuatu yang disyaratkan Islam pasti itu maslahah. Nah, demikian. Ya, dan ini sering kita dapati dalam keluarga suami ya semena-mena terhadap istrinya dan selalu melakukan kedoliman dengan cara memukul, menendang, mendorong dan seterusnya. Ya, itu perbuatan zulmun wa udwana, kedoliman dan permusuhan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya wajib bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya, dan Eh, datang keterangan eh, Syekh penulis hafizahullah taala selanjutnya bahwa la yakhfa anna tahrim al-idrar bizawjati la yaqtasir ala hadhihi al-kayfiyah <clears throat> wa inna ma yata'adda hukmuhu ila kulli dararin maddiyyin aw ma'nawiyyin tidak tersamarkan bahwa pengharaman memadaratkan istri tidak terbatas pada bentuk ini saja yaitu pada bentuk menahannya, tidak menceraikannya dalam keadaan dia mendoliminya. Ya. Lalu dia juga tidak mau menceraikannya. Disuruh bertobat untuk tidak melakukannya tidak bisa. Menjadi kebiasaannya terus dia melakukan kedoliman itu. Nah, dia juga disuruh menceraikannya tidak mau. Ini namanya menggantung, ya, menyiksa istri. Barakallahu fikum. Maka bukan bentuk itu saja yang diharamkan dalam hal memadaratkan istri tetapi juga mencakup segala madarat berupa materi ataupun maknawi famin ad-dararil maddi idayatuha bil jaldi awil idrari biha bisaf'i aw bi mukhtalafi anwa'id darb mutlaqan tashaffiyan wa intiqama di antara memadaratkan istri dengan bersifat maddi yaitu materi. Menyakiti istri dengan jal dengan memukul, mencambuk ya atau memukulnya dengan jenis-jenis pukulan karena eh, pukulan yang tasyaffian wa intiqama. Pukulan memadaratkan menyiksa, melukai. Ya, pukulan yang memberi bekas Nah, maka itu haram. Juga mencakup doror al-ma'nawi qad yakunu bil kalam awin nadhar awil isyarah awil sukhriyah. Ya, pemadaratan secara maknawi bisa mencakup ucapan, pandangan, bisa pula isyarat atau sukhriyah yaitu menghina. Ya, penghinaan. Nah, suami menghina dengan ucapan atau dengan pandangan atau dengan isyarat atau dengan olok-olokan semua itu adalah mencakup madarat ya famin dzalika alqaulul qabih wasyatmi wasyatmul masyin wasyatmul masyin di antaranya adalah ucapan yang buruk cacian yang jelek wa adamul mubalat biha dan tidak peduli dengan istrinya wal ihtimam bisya'niha dan tidak perhatian dengan keadaannya yakni diterlantarkan wan ilaiha bistighfafin wat bahkan kalau dia memandangnya memandang dengan pandangan meremehkan ya menghina abus ya pandangan yang cemberut apa bermuka masam pada wajahnya Nam, tidak pernah dia menampakkan kesenangan dengan istrinya nasallallahu alaihi wasallam ini suami yang zalim di atas kedoliman. Ya, ada lagi di zaman sekarang ya yang menelantarkan istri-istrinya karena sebab apa sekarang yang di dunia maya ini ya permainan-permainan ya main-main game game online nah dia sudah apa namanya kecandu ya orang yang kecandu game-game itu atau yang semisalnya seperti orang mabok. Nah, nah itu sekarang problem. Ya. Istri diterlantarkan, diajak bicara, disuruh ini tidak peduli, main game terus. Ya, akhirnya juga tidak mencari nafkah. Nah, waktunya lebih banyak di game. Nasallallahu salam al afiyah. Juga sebaliknya istri. Kadang-kadang ya bukan kadang-kadang kebanyakan apalagi awamul muslimin muslimah ya sibuk dengan game-gamenya tidak peduli dengan suaminya pelayanannya ya kadang-kadang yang disuruh anaknya atau pembantunya urus suaminya dia main game sibuk main game La haula wala quwata illa billah. Ini semua musibah ya dan ini semua bentuk-bentuk kezaliman. Ya, bentuk-bentuk kemadaratan dan kezaliman di dalam rumah tangga suami istri. Naam. Barakallahu fikum dan biasanya orang yang mabok game-game ini ya itu mentalnya berubah. Kalau dinasehati atau disuruh kadang-kadang langsung melayan tangannya, memukul atau kakinya ya karena sudah mabok dia dengan game mentalnya sudah larut di situ nah seperti orang yang mabok minum apa namanya obat-obat uh, yang haram ya nah sabu-sabu atau yang semisalnya karena sallallahu salam wasallam ya ini musibah di zaman sekarang ya fitnah dari medsos ya internet Naam, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang menciptakannya luar biasa dosanya ya, dosa. Ya, kalau kita mau katakan apa? Dosanya besar-besar berkali lipat. Ya. Dosa jariah yang menciptakan itu. Naam, karena dia memabukkan banyak orang. Menghabiskan waktunya di game-game itu. Naam. La haula wala quwata illa billah. Kita saya saya berapa kali saya menyaksikan hal itu. Saya masuk di kios atau di toko, uh, pemilik toko sedang main game, game online, sibuk, goyang-goyang, ditambah dengan gerakan-gerakan. Salam tidak dijawab salam. Ya, mentalnya sudah berubah. Dia nggak dengarkan salam itu, yang konsentrasi full di gamenya. Karena itu diperlombakan, ada perlombaannya ya judi perlombaan lengkap naudzubillah nah saya tidak pernah melihat itu saya cuma mendengar ya saya tidak pernah lihat bagaimana itu game-game online itu yang dimaksudkan tapi saya dengarkan dan ma'ruf ya itu sangat berbahaya sekali seperti menjadikan pelakunya seperti orang yang mabok seperti orang gila sudah sama juga dengan apa itu? TikTok. Hah? TikTok, saya subhanallah pernah antrian di rumah sakit. Saya membaca ya di HP. Pas di depan saya ada orang yang seperti dia bicara sendiri ya. Saya tidak lihat ternyata di depannya ada sedang bermain HP TikTok. Ya, HP-nya diangkat, model-modelnya dibuat, jari jemarinya, pokoknya macam-macam gerak sendirian. Tidak ada malu dalam keadaan sekian banyak orang yang di sekitarnya. Nah, seperti orang gila. Nah, ini musibah, ya. Itu orang awam. Nah, ternyata kita mendengarkan tidak tidak ada apa terjadi juga menimpa ummahat yang bercadar Ha, naudzubillah. Ha? Mabuk dengan game-game ya, dengan TikTok ummahat bercadar. Tidak ada jaminan. Makanya para suami wajib menasihati istrinya. Wajib mengingatkannya. Naam barakallahu fikum. <clears throat> Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Taib. Maka bentuk memadaratkan para istri mencakup madarat maddiyah dan juga maknawiyah. Naam. Kemudian lanjut keterangan Syekh Hafizahullah taala wa adamul isgha ila kalamiha atau tajahul su'aliha wa adamu tal talbiyati talabatiha <clears throat> al-masyru'ah. Nah, yaitu juga para suami yang tidak peduli dengan istrinya, tidak memenuhi tuntutan-tuntutan istri, permintaan istri yang disyariatkan tentunya, dia tidak pedulikannya. <clears throat> Naam. Wa qad fi hadis Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu taala anha annahu qala qalat qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi qala an tuti'ah an tuti'ah an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita aw iktasabta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait hadis ini dari sahabat Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya?" Jadi pertanyaannya menanyakan haknya istri ya atau kewajibannya suami. Maka Rasulullah SAW menjawab, <clears throat> tutaimaha idza ta'imta." Haknya istri yaitu engkau memberinya makan apabila engkau makan apa yang kau makan. <clears throat> Memberinya pakaian apa yang kau pakai atau yang engkau usahakan. Dan jangan engkau memukul wajahnya. Wala tuqabbih dan jangan engkau mencaci, menjelekkannya. Wala tahjur illa fil bait dan jangan engkau memboikotnya, menghijrainya kecuali di dalam rumah. Jadi tidak <clears throat> boleh istri disuruh keluar rumah diusir. Keluar ya dari rumah <clears throat> Tidak boleh. Kalau kita mau memboikotnya, maka boikot di dalam rumah. Nah, kecuali kalau Anda sudah mau menceraikannya, <clears throat> ya. Ceraikan dipulangkan ke orang tuanya. Ya, dibawa ke walinya. Ya, ketika itu sudah syar'i, di syar'i, di, dibenarkan secara syariah. <clears throat> maka beliau mengatakan fafil hadis nahyun amdor bil wajhi dalam hadis ini larangan dari memukul wajah li'annahu a'dhamul 'idha wa adharuha. A'dha wa adharuha. <clears throat> Karena wajah itu adalah anggota badan yang paling agung, yang paling nampak dan paling mulia. Ya, dari anggota badan manusia. <clears throat> wa huwa mustamilun ala ajza'in syarifatin wa a'dha'in latifah. Wajah adalah anggota badan yang mulia dan lembut <clears throat> yakni yang paling lembut <clears throat> wa qad jaa fil hadis <clears throat> juga datang dalam hadis yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza daraba ahadukum bil wajha fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul, hendaklah dia menjauhi memukul wajah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam di atas suratihi, di atas surahnya. Nah, hadis ini, rakallahu fikum, uh, <clears throat> berselisih ulama, ya, ala suratihi haknya itu kembali kemana kembali kepada Allah bahwa Adam diciptakan di atas bentuknya Allah maksudnya di atas surahnya Allah <clears throat> ya sebagian mengatakan kembali kepada Adam alaihissalam ya bahwa Allah taala menciptakan Adam di atas bentuknya Adam yakni di atas apa ciptaannya Naam barakallahu fikum ya sehingga surah ini enam diperselisihkan apakah dia merupakan sifat dari sifat-sifat Allah atau bukan ya surah surah itu rupa ya enam <coughs> Tapi barakallahu fikum walhasil di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi kalau terpaksa seseorang itu memukul maka jahwi memukul wajah jahwi untuk memukul apa al wajah <clears throat> kama naha an yakula laha qawlan qabihan mithla qabbahaka Allah au yashtumaha au yu'ayyiraha bi syai'in min badaniha lianna Allah taala sawwara wajhaha wa jismaha Qala Allah Jalla wa Ala wa ahsana kulla syai'in khalaqah. <clears throat> Sebagaimana Allah Ta'ala Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, afwan, sebagaimana Rasulullah SAW melarang ya seorang suami mengucapkan ucapan yang jelek, yang buruk terhadap istrinya seperti hakillah. semoga Allah memburukkanmu ya atau melarang untuk mencaci dari sesuatu dari jasadnya atau badannya sang istri karena Allah taala sawwar wajaha karena Allah lah yang membentuk wajah dan jasadnya sehingga dilarang untuk mencelanya mencacinya Naam Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsana kulla syai'in khalaqah Allah taala memperindah segala sesuatu yang Allah ciptakannya Naam. Wa kullu khalqillah azza wa jalla hasan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan seluruh ciptaan Allah Ta'ala itu baik. Ya, seluruh ciptaan Allah Ta'ala itu baik. Naam, yakni baik seluruhnya dalam menyandarkan kepada Allah taala. Ya, namun dalam menyandarkan kepada makhluk ada yang baik, ada yang yang buruk ada yang gagah, ada yang jelek. Ya, itu kalau nisbahnya kepada makhluk. Ya, tapi ketika menyandarkan ciptaan itu kepada Allah yang menciptakannya, seluruh ciptaan Allah itu baik. Tidak boleh dicela. Ya, karena mencelanya berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Barakallahu fikum. <clears throat> Walhasil ya tidak boleh suami atau istri mencaci mencela ya salah satunya dalam hal ciptaannya ya nah jika dia tidak senang maka dia ceraikan diceraikan atau jika istri yang tidak senang maka dia minta cerai ya sebagaimana pada kisah istri Thabit bin Qais radhiyallahu radhiyallahu taala anhu wa anha <clears throat> Naam wa dhammu san'ati wa dhammu san'ati ya'udu ila madhammati sani' karena mencela ciptaan itu kembali kepada mencela yang menciptakannya nah ini ucapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ya dalam kitab Aunul Ma'bud apa uh, afwan ucapan al-Imam Al-Azimul Abadi rahimahullah dalam kitabnya Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud adalah syarah dari Sunan Abu Daud. Syarah dari Sunan Abu Daud Naam dinamakan dengan Aunul Ma'bud dikarang ditulis oleh Al-Imam Al-Azim Al-Abadi rahimahullah taala. Naam, beliau menyatakan bahwa mencela ciptaan Allah itu kembali mencela kepada yang menciptakannya fa inna dzalika adza wa darar biha wa kullu dararin tanfihun tanfihi syariatul Islam nah maka mencela istri menjelekkannya itu adalah madarat nah dan segala sesuatu madarat itu ditiadakan dilarang oleh syariatul Islam demikian barakallahu fikum nah wallahu taala a'lamu Eh, bisawab. enam. apa kita tambahkan atau kita cukupkan? Wallahu alam. enam. kembali kepada antum. enam. kalau sudah capek, tadi ada kerja bakti. enam. jadi mungkin kita cukupkan. enam. tapi jika antum senang untuk dilanjutkan maka saya lanjutkan sedikit insyaallah taala. Naam. Kaif? Hah? Kita lanjut sedikit. Taib, saya lanjutkan satu paragraf. Ya. Kurang lebih 10 baris ini. Ya. Berkata beliau, hafidhahullah taala wa jadirun bitanbih anna zaujata idza kanat lahul qawamah ala zaujatihi wa riayatu ala ahlihi fahuwa mas'ulun an wiqayatiha minan nar kama taqaddam wa dhalika bihamliha ala taatillahi wa jitinabi nawahi bin nasihati wal irsyad maka sepantasnya diingatkan bagi para suami bahwa apabila dia seorang pemimpin terhadap istrinya terhadap keluarganya maka dia <clears throat> bertanggung jawab <clears throat> dalam kepemimpinannya itu. Untuk kemudian <clears throat> menjaga seluruh bawahannya ya yang dipimpinnya dari api neraka Allah taala yaitu dengan menasehati menasehati orang-orang yang dipimpinnya untuk mentaati Allah taala menjauhi larangan-larangan Allah taala dengan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan fa idza nasyadat nasyazat az wa tarakat ta'at طاعة ربها وتركت طاعة ربها وخرجت عن طاعة زوجها فقد أعطى الله حق التأديب للزوج وتقويمها إنما يكون بالتدرج مع زوجته في استعمال الوسائل التعذيبية المشروعة بنص قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا apabila istri melakukan nusyuz ya nusyuz yakni apa e, pelanggaran dan meninggalkan ketaatan terhadap Allah taala maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hak takdib li zauj yaitu memberikan suami hak untuk menghukum istri yang melanggar atau yang melakukan nusyuz tersebut dan meluruskan nusyuznya tadi Naam, yaitu dengan tadarruj, dengan tahapan-tahapan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu tahapan-tahapan takdib tahapan-tahapan mendidik dan menghukum istri dalam suratun nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman wallati takhafuna nusyuzahunna dan wanita-wanita istri-istri yang kalian takutkan nusyuznya maka fa'iduhunna yang pertama berilah nasihat pada mereka nasihati bimbing wahjuruhunna jika tidak mau maka hijrailah mereka yakni tidak menerima nasihat hijrai fil aja, hijrai dia dari tempat tidurnya ya akan datang keterangannya bahwa menghijrai di tempat tidur yaitu memberikan belakang membelakanginya ya tanpa meninggalkan dari tempat tidur tetapi membelakanginya yakni tidak menggaulinya Nam, jika tidak mempan juga wadribuhunna maka pukullah ya mereka. Ini pukulan datang dalam hadis yang menjelaskan sebagaimana juga telah terdahulu pukulannya pertama bukan pada wajah, yang kedua tidak ghair mubarreh ya, bukan pukulan yang mem mem mememarkan yang memberi bekas apalagi sampai berdarah. Tidak demikian barakallahu fikum. Tetapi fa inna jika istri itu mentaati kalian, yakni menerima nasihat kalian, ya fala alaihin nasabila. Maka jangan kalian lagi mencari-cari jalan ya sebagai bentuk penyakit. <clears throat> nah, yakni terima <clears throat> ketaatannya gauli kembali dengan baik. Inna Allah kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi dan maha besar barakallahu fikum maka dalam ayat ini kata Syekh Hafidahullah taala Allah taala menjelaskan tahapan-tahapan ya takdib tahapan-tahapan pendidikan suami terhadap istrinya yang pertama adalah nasihat baru kemudian jika tidak mempan beralih kepada menghijroi di tempat tidur jika tidak mempan pula maka dia memukulnya dengan pukulan yang tidak memberi bekas dan bukan pada wajah nah demikian barakallahu fikum wallahu taala a'lamu bisawab kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akhiri dengan kafarah majelis subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh